Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Pembahasan kita yang terakhir kemarin adalah seputar apa? Kalau ada perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semata-mata beliau melaksanakannya tapi tanpa memerintahkannya. Berarti tidak wajib bagi kita untuk mencontohnya. Itu kemarin kan? Jadi kalau ada ada perbuatan, Rasulullah berbuat, Rasulullah berbuat atau melakukan suatu perbuatan tapi nggak ada perintahnya. nggak ada perintahnya agar kita melakukannya, maka hukum asalnya apa? Tidak wajib bagi kita untuk mencontohnya. Contohnya apa? Nah, bahkan haram bagi kita mencontohnya seperti puasa misal. Dilarang kan? Rasulullah melakukannya. Kemudian juga Rasulullah mengerjakan apa? Beribadah beberapa hari di Gua Hira ketika hendak menerima wahyu. Tapi bagi kita kan enggak wajib. Mohon salah ya. Nah, sekarang pembahasan kita akan apa? Mengenal pembagian perbuatan Rasulullah itu apa saja. Mana yang harus kita contoh dan mana yang tidak kita contoh. Nah, karena perbuatan macam-macam kan? Ada perbuatan yang jibilah, jibilah itu tabiat. Seperti tidur, makan itu secara tabiat manusia tidur enggak? Tidur, makan enggak? Makan, minum enggak? Minum. Nah, seperti itu nanti bagaimana kita lihat. Perhatikan baik-baik halaman 128 bagian bawah itu. Kita ulangi pertanyaannya biar tambah jelas. Wa Nam Fanaqul wa alaihi fanaqul. Maka kita katakan al-qaidatu fi hadzal bait. Kaidah pada pantun ini annal fi'lal mujarrad ini kaidahnya. Annal fi'lal mujarrad la yadullu 'alal wujub bahwasanya perbuatan Rasulullah yang semata-mata kosong dari perintah maka tidak menunjukkan wajib. Rasulullah berbuat, Rasulullah melakukan. Itu selama Rasulullah enggak merintahkan maka enggak wajib bagi kita untuk mencontohnya. Mohon insyaallah Abdul Aziz. Ewa, kita lihat lagi. Lakin ala aisyai'in dulu. Ah, pertanyaannya akan tapi menunjukkan atas apa? Al-jawab la budda an na'rifa aqsama fi'lir rasul sallallahu alaihi wasallam harus kita mengenal labudda itu ada dua arti. Labudda ada dua arti. Terkadang labudda artinya harus, eh, terkadang artinya labudda itu apa? Pasti. Paham ya? Nah, jadi ngartikannya gitu. Labudda anak harus kita mengetahui aksama fi'lur rasul. Pembagian-pembagian mengenai perbuatan Rasulullah itu apa saja. Mohon salah. Kita lihat pertama al-qismul awal, pembagian yang pertama ma fa'alahu bi muqtada al-jibillah wa tabi'ah yaitu perbuatan yang Rasulullah kerjakan nah barakallahu fikum karena apa karena tuntutan daripada al-jibillah apa jibillah itu tabiat tabiatnya mau enggak mau ya tetap mengerjakan itu loh tabiatnya nah barakallahu fikum mau enggak mau dia tetap mengerjakan seperti tidur makan mau enggak mau kan tetap tidur mau tidak mau kan tetap makan tetap minum paham itu namanya jibillah jibillah itu sesuatu yang sudah tercetak tercetak pada manusia gitu loh ya. Sudah ditetapkan itu ya, sudah tercatat eh, manusia itu tabiatnya seperti itu. Faham seperti tabiat ya soalnya ya? Tabiat itu sama aruf. Naam. Fahada fi haddi dhatih la yata'allaq bihi amrun wala nahyun. Yang seperti ini kalau dilihat zat perbuatan itu sendiri tidak ada keterkaitan dengan perintah tidak pula larangan. Tidak ada keterkaitan perintah, tidak pula apa? larangan. Kalau semata-mata perbuatan Rasulullah seperti tidur, makan, minum. Enggak ada perintah, enggak ada apa? larangan. Antum makan, ada larangan enggak? Enggak ada. Ada perintah enggak? Enggak ada perintah. Karena tabiat tabiat manusia makan itu loh. Tabiat manusia makan. Nah, misalnya contohnya an-naum tidur, al-akl makan, asyurb minum, wa nahwuha dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Itu contohnya. Paham ya? Contohnya makan, tidur, minum dan yang semisalnya. Lakin qad yutlab an yakuna ala sifatin muayyanah, tapi terkadang diminta, dituntut, eh, diperintahkan enam bentuk tidurnya, makannya, minumnya di atas sifat tertentu. Contohnya apa? Tidurnya Rasulullah bagaimana? Nah, miring ke arah nah barakallahu fikum dalam keadaan apa miring kemudian bertumpu pada bagian kanannya. Ya enggak? Kemudian Rasulullah ketika tidur barakallahu fikum Nah, beliau juga terkadang menghadapi kiblat walaupun enggak harus. Paham ya? Kemudian bagaimana makannya tangan kanan, minumnya tangan kanan. Dengan duduk misalkan. Nah, itu namanya apa namanya? Namanya nah barakallahu fikum dituntut kita untuk melakukan perbuatan tadi itu di atas sifat tertentu. Wa ilah hukum asalnya sama. Antum makan juga nggak ada larangan, minum juga nggak ada larangan, tidur silakan. Tapi kan apa? Ada sifat tidur, sifat makan, sifat minum yang sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan. Paham? Sifat-sifatnya itulah yang nanti apa? Antum dapat pahala kalau mengerjakannya. Contohnya antum tidur biasa, nggak ada larangan, terlentang nggak ada larangan. Tapi kan ada tidur yang dilarang misalkan tengkurap misalkan hukum makruhan itu. Kemudian juga tidur dalam keadaan apa barakallahu fikum apa makan dalam keadaan pakai tangan kiri yang ya, larang Hukum asalnya makan apa? Tabiat boleh-boleh saja, tapi kalau makan dengan kiri haram. Seperti itu. Mohon salah ini ya. Kita lihat. Fayakunu ma'muran bihi ala hadis sifah, maka diperintahkan ya, perbuatan tersebut berdasarkan sifat ini. Sifat tertentu terkadang diperintahkan. Waqad yunha an yakuna ala sifatin wa fayakunu manhiyan anhu ala hadis sifah. Dan terkadang dilarang dilarang untuk melakukan perbuatan di atas sifat tertentu, maka larangan tersebut na'am barakallahu fikum, nah maka dilarang di atas apa? melakukan perbuatan tersebut di atas sifat yang sebutan tadi itu. Paham belum? Larangannya itu kalau melakukannya di atas sifat tertentu. Antum makan dengan kiri dilarang enggak? Dilarang. Kalau makan sendiri hukumnya apa? Mubah. Paham belum maksudnya? Larangannya itu karena antum makan di atas sifat tertentu itu makan dengan kiri sehingga haram. Kalau makannya sendiri mubah, tabiat manusia makan. Paham ya? Nah, seperti itu. Mahum salah? Mahum salah, Isa? Ayo ana barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Fanau masalan tidur, maka sebagai contoh masalah tidur ini sebagai contohnya. Na'am barakallahu fiikum. Fanau masalan tidur sebagai contoh mimma taqtadihi at-tabi'ah wal jibillah Eh, termasuk apa termasuk yang nah barakallahu fikum nah sudah tertanam tertancap sebagai tabiat serta ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada seorang wa alaihi eh, maka berdasarkan ketetapan tersebut fala hukma lahu fi haddi dzati enggak ada hukumnya enggak ada hukumnya secara zatnya sendiri secara zatnya itu enggak ada hukumnya makan hukumnya haram atau tidak enggak ada hukumnya karena apa karena kembali hukum asal boleh mubah karena perkara mubah itu kan enggak dapat dosa nggak dapat pahala tergantung niatnya. Eh, perkara mubah itu nggak dapat dosa, nggak dapat pahala tergantung apa? Tergantung dengan niatnya. Kan itu na barakallahu fikum. Kata beliau, wa alaihi fala hukma nah wa alaihi fala hukma fi lahu fi hadidatih. Maka berdasarkan ketetapan yang sifatnya tabiah atau jibilah tadi itu, maka tidak ada hukumnya secara na barakallahu fikum zat perbuatan itu sendiri. Lakin kaunuhu yanam 'alal janbil aiman, tapi keadaan dia nam tidur di atas sisi kanan. Paham ya sisi kanan ya? Miring tidur miring, sisi kanan. Wa 'ala dzikrillah dan juga berzikir kepada Allah taala sebelum tidur misalkan. Hadza sunnah ini sunnah. Taf'alu fi hadzal fi'l al jibilni bukan jabani, Itu tulisannya jabali itu kan mirip kan tapi jibilni yang benar. Maksudnya bacanya gitu. Tulisan Jabari juga bisa, tapi bukan Jabali itu. Jibili. Nah, maksudnya apa? Maka kamu lakukan perbuatan tersebut, eh, perbuatan Jibili tersebut, tapi diniatkan apa tadi? Melaksanakan sunnah tidur di atas sisi yang kanan. Paham ya? Kemudian berzikir. Nah, al-akal makan sekarang. Al-insan di muqtadhat tabi'ah wal jibillah ya'kul wa yashrab. Manusia dengan apa? Dengan ketetapan tabiat dan juga jibillah dia makan dan minum. Wala budda hadza dan pasti dia makan dan minum manusia itu. Lakin kaunuhu ya'kulu bil yamin wa yashrab yamin, tapi keadaan dia makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, wa yusammi 'indal akli dan baca bismillah ketika makan dan minum. Nah, barakallahu fikum, baca bismillah ketika makan dan minum. Wa yahmad 'indal faragh minhuma dan juga memuji Allah taala, alhamdulillah, berdoa ya. Ketika selesai dari keduanya, selesai makan minum, walai yatanafas fitina dan tidak bernafas di bejana, wayaku yakunu di angfas dan dia minumnya dengan tiga kali nafas, wa masyabadalik dan yang semisal itu fahada sunnatun matlubah. Yang seperti ini sunnah yang dianjurkan. Paham belum? Antum hukum asalnya minum, tabiat bukan? Tabiat. Tapi kalau antum dengan minum itu dengan tata cara yang disyariatkan tadi itu, eh, minum dengan tangan kanan, kemudian tidak bernapas di bejana, kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, masing-masing minum bernapas apa tiga kali. Nah, itu semuanya apa? Itu semuanya nanti antum dapat pahala kalau meniatkan mengamalkan apa amalan sunnah. Nah, amalan amalan sunnah. Nah Perhatikan, summa in hadzal fi'la al-jibilli, kemudian perbuatan yang sifatnya jibilli ini, kulna kita katakan Innahu la yata'allaq bihi amrun wala nahyun Sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan perintah wala larangan seradatnya. Antum makan dilarang enggak? Diperintahkan enggak? perintah, diperintahkan antum mau enggak mau dilarang ataukah enggak tetap makan kan itu. Nah, karena apa? Karena tabiat manusia makan. Nah, kita lihat sini. Li'anna tabi'ah tadi karena tabiat manusia menuntut mengharuskan dia untuk makan dan minum. Lakin akan tapi idza kana yatawaqqaf alaihi hifdhus sihhah akan tapi penjagaan terhadap kesehatan itu akan terhenti. ya, akan terhenti kalau tidak Nah barakallahu fikum makan tadi, wa yatarattab 'ala tarkihi ad dan akan menimbulkan bahaya kalau dia meninggalkan makan sara ma'muran bihi. Berarti makannya diwajibkan. Belum makannya diperintahkan. Wa illa hukum asal makan apa? Abdullah tadi hukum asalnya apa? Mubah. Enggak diperintah, enggak dilarang. Tafadhol silakan. Kan gitu. Imma 'ala sabil wujud. imma perintahnya itu bentuknya wajib, Ima ala sunnah istihbab atau bentuknya itu sunnah. Paham ya? Ima bentuknya wajib, wa ima bentuknya apa? Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Fasahur masalan sebagai contoh makan sahur lisa'in ma'murun bihi untuk orang berpuasa itu diperintahkan. Ma'annahu akala wa syariba ma'annahu aklun wa syurbun taqtadi al-jibillah. Bersamaan dengan itu makan dan minum itu apa termasuk tuntutan daripada apa? Jibillah ketetapan daripada dibilah, ketetapan yang sudah ditetapkan pada manusia. Tapi kan kenapa diperintahkan? Karena sahur. Lakinnahu ma'murun bihi di hifdhi badanihi wa quwwatihi wa nashatihi wa isti'anatihi bihi 'ala shaum wa ma Karena fungsinya sahur nah, diperintahkan kenapa? Untuk menjaga, menjaga badannya dan kekuatannya dan semangatnya serta memberikan bantuan ya, eh, ke, orang tersebut ketika apa? berpuasa. Wa ma dan yang semisal itu. Paham maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum sehingga di dalam makan sahur ada keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Di dalam makan sahur ada apa? Ada keberkahan. Naam, Allah musta'an. Kita lihat sini. Fa in khafat darar bi adamil akil bahwa wajib. Kalau khawatir, nah khawatir dirinya bahaya, kemudian membahayakan dirinya. Nah, kalau dia meninggalkan makan tadi itu, paham ya? Enam, fahuwa wajib berarti makannya wajib. Paham belum? Kalau dia misalkan nggak makan kok mati, nggak makan kok dia misalkan binasa, maka makannya hukumnya apa? Wajib di situ. Wa in khafat darar bil akal fahuwa muharram. Tapi kalau justru dikhawatirkan membahayakan dirinya kalau makan, apa? Haram kalau dia makan. Contohnya, dia punya penyakit gula. Dilarang makan gula. Dilarang minum air yang Nah, manis-manis, dia nekat minum, haram nggak hukumnya? Haram karena dilarang demi kesehatan badannya. Paham belum? Dikenal marot sukari. marot sukari itu penyakit gula. Itu kan ada larangannya dengan terlalu banyak minum manis-manis, ya enggak? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, dia nekat malah minum, haram hukumnya. Karena membahayakan dirinya kan itu. Nah, kita lihat contohnya nanti bagus contohnya nanti. Walau kanan aslu fil ibah, walaupun awal mulanya yang namanya makan minum itu boleh-boleh saja gitu loh. Awal mulanya enggak ada larangan, antum mau makan tafadhol silakan, mau minum enggak ada larangan, enggak ada perintah juga, tapi kalau membahayakan haram. Eh? Kalau membahayakan apa? Haram. Dan kalau harus dia minum atau makan kalau enggak makan ber berbahaya, wajib hukumnya itu. Ayo kita lihat. hadza qala Syekhul Islam rahimahullah oleh karena ini Syekhul Islam berkata, Innal at'imata al-mubahata idza khafa al-insan minha ad-darar sarat haraman, ya kan? Sesungguhnya makanan-makanan yang diperbolehkan apabila mengkhawatirkan seseorang itu mengkhawatirkan timbul bahaya kalau dia makan, maka menjadilah haram. Paham belum? Contohnya antum punya atau ada orang yang punya penyakit kolesterol. ada orang yang punya penyakit apa? Kolesterol misalkan. Posisinya kan nggak boleh makan apa? Makan makanan yang banyak minyaknya, gorengan itu dijauhi misalkan tapi dia malah makan dia. Nah, dinasihati sama dokternya, "Pak, dihindari, Pak. Tolong dikurangi makan makanan yang mengandung apa? Mengandung minyak misalkan." Dia tetap nekat. Haram hukumnya karena membahayakan dirinya gitu loh. Kan pengaruh dari kolesterol, eh, apa kolesterol itu? Eh, lemak ya, lemak. Pengaruh dari kan biasanya apa? cepat capek, kemudian pegel-pegel bagian leher, kemudian persendian pun juga rasanya nggak enak. Tapi kalau kolesterolnya normal, ya biasa aja. Paham ya? Ya semoga kita semuanya terhindar dari kolesterol ya. Maksudnya penyakit kolesterol. Semuanya butuh kolesterol. Kalau kolesterol enggak ada enggak bisa kita. Kita semuanya butuh lemak, cuman jangan kebanyakan lemak itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum jangan kebanyakan lemak. Nah, dan yang terserang penyakit kolesterol itu enggak nggak harus orang gemuk. Jangan bilang wah setiap orang gemuk kena penyakit kolesterol enggak benar. Ada juga orang kurus punya apa penyakit kolesterol, kolesterol kering. Paham ya? Nah, punya penyakit lemak, lemak jenuh Paham ya? Seperti itu. Jadi maksudnya apa maksudnya? Maksudnya itu kalau sudah ada larangan karena khawatir merusak badannya, kok dia mengkonsumsi haram itu loh. Paham maksudnya ya? Mahum insyaallah Abu Abdullah, mahum insyaallah. Ayo wa na'am barakallahu fiikum. Kolesterol apa? Kolesterol atau kolesterol? Hah? Kolesterol ya, jangan terbalik ya. Na'am. Jalan sini. Wa yumkin an nadrib masalan dan mungkin saja kita sebutkan contoh lidalik untuk perkara tersebut dira'ju'lin musabun bimaradis sukar ini. Ada orang yang tertimpa penyakit gula. Nah, ada orang terkena penyakit nam gula, maradis sukar. Faqala lahu atibba. enam kemudian para dokter mengatakan kepadanya, para dokter mengatakan kepada orang yang sakit gula tadi, in akalaka eh, in in akalaka al-hulma yadurbik. Sesungguhnya eh, kamu kalau makan Naam barakallahu fikum hulma sesuatu yang manis, yadurbik akan membahayakan dirimu. Dokternya ngomong kayak gitu. Eh, semua dokter sepakat mengatakan kalau kamu makan manis, nah barakallahu fikum inna akhlaka hulwa yadurbik sesungguhnya perbuatanmu makan yang manis-manis itu membahayakan dirimu. Dokternya ngomong kayak gitu. Fahunanaqulu li hadzal rajul. Kalau di sini berarti kita katakan orang ini inna akhlaka li hadzal hulwa haramun alaik. Perbuatanmu makan yang manis ini haram. Kenapa kok diharamkan? Membahayakan gitu loh. Jadi kalau orang terkena penyakit gula itu ya sabar. Paham ya? Paham ya? Karena kalau sudah nanti sudah tinggi itu makanan yang diperbolehkan apa nasi pun boleh tapi nasi yang dingin. Paham ya? Nasi yang dingin jangan ketika hangat-hangat itu. Paham ya? Nasi yang dingin karena apa? Karena nah barakallahu fikum itu nanti apa? Jangan sampai banyak proteinnya. Paham ya? Biasanya dimakan itu ya mungkin singkong, eh? atau semisalnya. Paham ya? intinya mengurangi apa? mengurangi na barakallahu fikum enam makanan-makanan yang manis. Nah, dokternya ngomong gitu, kalau kamu makan makanan yang manis bahaya bagi dirimu. Kita katakan oleh orang tadi yang difonis sakit gula tadi itu, kamu jangan makan makanan yang manis, haram gitu loh. Li'annahu yu'addi ila darar karena menghantarkan kepada apa? Doror bahaya. Tahu enggak antum bahayanya penyakit gula itu apa ya apa coba ya? Bahayanya diantaranya kalau sampai tingkatan tinggi sekitar 450 gulanya misalkan, sejeglek Paham ya? Kongslet, paham ya? Nah, tiba-tiba geblak gitu enggak sadar. Ya, pernah ya ada saudara kita itu ya semoga Allah menyembuhkannya, itu dia tinggi gulanya. Jadi kadang dia tiba-tiba jatuh enggak sadar gitu. Rasanya ya kayak mati kata dia. Tapi ingat tapi enggak bisa bicara. Karena kadar gulanya tinggi tadi itu. Paham ya? Kemudian juga kadang ada juga yang kadar gulanya tinggi, dalam artian dia punya penyakit gula, itu ada kalau luka sembuhnya lama. Kalau yang normal kan luka kemudian diobatin cepat ya, cepat sembuh itu kalau penyakit gula itu lama sembuhnya. Prosesnya itu lama untuk sembuh. Paham ya? Sehingga ada yang potong kakinya, dipotong tangannya, itu diantara apa? Nah, barakallahu fikum, bahayanya penyakit gula. Jadi kalau dokter sudah ngomong makan makanan yang manis hindari. Nah, berarti kita katakan haram saat itu juga. Karena kalau kita misalkan mengkonsumsi itu apa? Membahayakan diri. Taruhlah dia mengatakan kalau mengkonsumsi sedikit, ya udah sedikit, jangan lebih dari itu. Jangan nekat minum sepuasnya teh manis misalkan, jangan. Paham ya? Sebagian orang kadang gitu kan, wah udah lama gak minum es teh, akhirnya minum es teh lima gelas langsung, selain jeglek. Paham ya? Allah musta'an, hati-hati. Kita lihat sini, wallahu ta'ala inna harrama asya' 'ala ibadihi min ajlib darar biha. Benar. Dan sungguh Allah Ta'ala mengharamkan beberapa perkara kepada hamba-hambanya. Kenapa kalau diharamkan? Dikarenakan sesuatu yang membahayakan di dalamnya. Paham ya? Karena ada bahaya dengannya. Belum. Kalau enggak bahaya enggak diharamkan. Faham maksudnya? Antum pada asalnya minum es teh halal atau enggak? Boleh-boleh saja, tapi kalau antum sakit, dilarang sama dokternya, jangan karena berbahaya. Bisa apa mempengaruhi penyakit gula misalkan yang sudah ada pada bapak misalkan. Nah, itu harus kita taati. Karena mereka punya khibrah. Apa khibrah? Pengalaman dan juga punya keahlian dalam bidang itu loh. Kalau kita kan nggak tahu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, kalau sudah bicarakan ahlinya seperti itu ya kita hanya apa? menerima karena posisinya mereka ahlu di dalam apa? dalam masalah penyakit dan paham masalah nah barakallahu fikum apa yang dibutuhkan kan itu. Al-qismus tsani. Nah barakallahu fikum. Atau contohnya penyakit yang lain, asam urat. Antum punya tahu penyakit asam urat? Tahu? Asam urat tahu? Yang biasanya apa? Nah, mudah semutan, kemudian apa? Barakallahu fikum di kaki bagian kaki sendi-sendi itu juga agak capek-capek, keju-keju itu ya. Nah, nah itu biasanya kalau makan kacang-kacangan tambah. Kacang-kacangan ya, tambah makan kacang ya, kacang-kacangan itu, kedelai atau semisalnya itu tambah, tambah sakitnya. Nah, itu dokter sudah menjelaskan. Nah, seperti itu kita harus apa? Berhati-hati. Al-qismus pembagian yang kedua. Yang pertama jelas ya, perbuatan yang Rasulullah lakukan karena itu adalah jibillah. Apa jibillah ini? Perbuatan yang sudah tercetak. Memang manusia itu mau nggak mau nggak bisa mengelak darinya. Makan, tidur, minum. Tapi kalau kita makannya seperti makan Rasulullah, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Tidurnya seperti posisi tidurnya Rasulullah, dapat pahala. Minumnya seperti bagaimana Rasulullah minum, pakai tangan kanan, baca bismillah, paham ya? Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Tapi kalau teman-teman semata-mata makan, bismillah, makan toh itu. Hukum asalnya dia nggak dapat dosa, nggak dapat apa? pahala. Karena nggak meniatkan yang lain. Faham maksudnya? Karena tobiat manusia makan itu loh. Faham maksudnya? Ayo. Kita lihat lagi. Al-qismu tsani bagian kedua, ma fa'alahu 'ala wajhil 'adah, fa hadza mubahun wa laysa sunnah. Penting. Perbuatan yang kedua, pembagian kedua, perbuatan yang Rasulullah mengerjakannya itu dalam bentuk adah, tradisi, kebiasaan. Jadi Rasulullah itu melakukannya itu karena tradisi dan kebiasaannya. Yang seperti ini mubah boleh, bukan sunnah. Paham belum? Perhatikan baik ya. Jadi beliau melaksanakannya itu karena tradisi, sudah menjadi kebiasaan. Yang seperti ini bukan sunnah, Baris sunnah na'am filul adah fil makan alladhi antafi. Bahkan yang sunnah itu adalah apa? Kamu mengerjakan tradisi atau adat kebiasaan di tempat yang kamu berada di situ. Was zaman alladhi antafi dan waktu yang kamu ada di situ. Malam tu khalaf syarak penting ini selama tidak berseberangan syariat. Contohnya, antum hidup di kampung, adatnya orang kampung tradisinya kan ngapa kalau lewat itu loh. Mari Pak, Assalamualaikum, bagaimana sehat? Itu enggak masalah, antum laksanakan enggak masalah. Dalam rangka takliful qulub, melunakkan hati mereka biar mereka itu menilai ternyata ahlus sunnah Masya Allah. Paham maksudnya ya? Bukan antum lewat merengut kemudian lewat ke motornya, gelombang nalpotnya misalkan. Ganggu seperti itu ya. Nah, barakallahu fiikum ya. Seperti itu penting. Penting ya. Nah, itu namanya tradisi yang tidak berseberangan syariat. Kalau tradisi berseberangan syariat antum nggak boleh sama sekali. Walaupun itu tradisi. Contohnya apa? Di kampung kami ini kalau ada orang meninggal dunia, tradisinya ada tahlilan. Membacakan apa? Kalimat tauhid katanya. Ya, ketika setelah orang meninggal tiga hari setelahnya, kemudian tiga hari, tujuh hari atau seratusan atau sewonan. Nah, kita katakan apa? Tradisi tersebut berseberangan nggak dengan dalil? Berseberangan dengan syariat kita nggak ikut tradisi. Paham belum? Itu penting ya. Jadi tradisi adat istiadat itu boleh selama tidak ada dalil malingkan dari pembolehan. Sebagaimana sudah kita lewati dalam kitab apa dulu? Al-Qawaidul Fikhiyah. kalamnya Al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaih. Bagaimana kalamnya Hasan? Sering kita ulang-ulang itu wal aslu Naam, hukum asal tradisi itu boleh-boleh saja wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah coba diulangnya antum Naam. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Hukum asal tradisi kita itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan. Tapi ternyata kenapa ya ahlu sunnah terkadang melarang perkara yang sebenarnya nggak ada larangan tapi dilarang. Itu perlu diperhatikan juga. Seperti contohnya kita kenapa kita tidak menggunakan peti nasional? oh ya, padahal kan nggak ada larangannya. Mereka menyebutkan dalam bab apa tamayuz Tamayus itu tampil beda, memisahkan diri agar apa? Kita ini terbedakan dari orang-orang awam atau orang-orang yang mereka identiknya dengan apa? perkara-perkara kemaksiatan dan semisalnya. Sekarang peci nasional yang memakai itu tidak hanya kaum muslimin saja. Orang-orang kufar pun di gereja pakai juga peci nasional itu. Paham Sehingga kita untuk tamayus kita sengaja memilih peci yang internasional misalkan. Peci yang putih atau yang semisalnya atau pakai sorban misalkan. Paham ya? Itu tamanya tamayus namanya. Kemudian kenapa para akhwat kita, para wanita kita sengaja kita tanamkan di benak mereka agar memakai pakaian yang apa? Yang warnanya hitam atau warnanya gelap, bukan harus hitam Gelap, ya, hitam pekat, biru tua, coklat tua. Tujuannya apa? Untuk tamayuz, tampil beda dengan para akhwat, para wanita hizbiyin yang mereka terkadang apa? warna-warni pakaiannya. Warna-warni enggak masalah mereka pakai cadar. Paham ya? Di situ kan kita perhatikan apa? Tujuan wanita keluar rumah itu untuk berhias atau untuk menjaga diri? Ketika ada kebutuhan hajah untuk menjaga diri, bukan untuk berhias. Nah, kalau dia milih warna-warni, ada rasa nggak untuk berhias? Ada nggak rasanya kalau orang milih warna-warni itu? Ada. Wah, warnanya bagus, pink. Eh, warnanya bagus, hijau, hijau muda. Tertarik kan? Wah, yang ini merah putih. Tertarik nggak kira-kira antum melihat seperti itu? Sekarang ada dua, akhwat bercadar warnanya hitam pekat. Yang satunya akhwat ini bercadar warnanya pink. Kira-kira perhatian itu mengarahnya kemana Abu Abdullah? Ya, sudah jelas ke pink kan? <laughs> Nah, barakallahu karena pengaruhnya tadi itu. Paham ya? Itu menunjukkan bahwasanya apa? Ahlus sunnah memang senantiasa menanamkan yang bagus biidnillah agar tujuannya apa? Orang itu selamat dari fitnah dan para wanita tidak memfitnah. Sekarang ada model gaya cadar baru. Anak dikasih tahu itu ya. Sebenarnya nggak perlu model-model. Orang Ahmad keluar itu cukup sederhana, menutup, nggak menimbulkan fitnah. Ada cadar butterfly. Pernah dengar ya? Abu Abdullah? Cadar butterfly. Butterfly itu modelnya kayak kupu-kupu. Jadi kalau dipakai itu bentuknya kayak kupu-kupu sini. Ini cadarnya itu. Jadi kalau antum lihat dari jauh ya masih tertarik. Wah ini. Paham ya? Jadi kembali ke para salaf saja dahulu bagaimana? Enggak usah banyak banyak hias, banyak motif, tahu ya? Akhirnya mengundang fitnah. Inna sa'id dalaman junibal fitan. Orang yang bahagia jauhkan dari fitnah. Jadi kita sarankan untuk kami pribadi dan segenap ikhwah, nah barakallahu fiikum tentunya apa? Di dalam milih pakaian untuk para akhwat, para wanita, pilih pakaian yang warnanya gelap yang identiknya warna tersebut tidak menimbulkan fitnah dan juga tidak menarik perhatian. Paham maksudnya ya? Nah, warna gelap pun Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyarankan hindari motif gelap yang tanpa bermotif. Karena kalau gelap kemudian ada ada apa motif yang bunga-bunga ya kan, kemudian ada warna emas, nah itu kadang masih menarik perhatian. Jadi benar-benar mencari yang paling selamat lah. Itulah yang dianjurkan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah. naan barakallahu dalam rangka untuk tamayyuz dalam rangka tamayus yaitu memisahkan diri dan tampil beda. Kembali ke pembahasan kita barakallahu fikum hafizakumullah. Kata beliau tadi barakallahu fikum hafizakumullah, wa zaman alladhi anta fih malam tukhalif syara' selama tradisi tersebut tidak berseberangan dengan syariat. Wa hadza law qala qailun oleh karena ini kalau ada orang yang berkata ayyuhuma afdal al-an an nalbas izaran wa ridaan wa imamatan au an nalbas qamisan wa sirwalan wa ghutratan Nah, ini penting. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Memang kalau dalam masalah pakaian beliau ini cenderungnya suruh ngikutin adat setempat. Paham ya? Tapi kita pribadi yang namanya ucapan ulama itu kan enggak semuanya kita ambil. Paham ya? Kita harus mengikutin yang sesuai dengan dalil bagaimana Rasulullah berpakaian syar'i. Kadang berjubah, paham ya? Sirwal sama sarung, tasarwalu wa taziru. Khalifu ahl kitab. Ha? Sorban, paham ya? Imamah. Kita lihat sini. Sekarang mana Abdul Sekarang ini berpakaian sarung, pakai reda, reda itu selendang itu, kayak selendang itu dan sorban atau kita pakaian cuman gamis. Ya, maksudnya gamis itu jubah itu dan sirwal kemudian hutrah, hutrah itu semacam na barakallahu fikum eh sorban tapi ini dipakai gini, dipakai seperti khimar itu. Paham ya? Nah seperti itu. Al-jawab as-sani yang kedua afdal katanya. anna hadza huwa sunnah. Inilah yang sunnah. Fa sunnah fil libas takunu fil jins an naw' wala fil ain. Maka sunnah dalam masalah pakaian itu kembali ke jenisnya eh, dan macamnya, bukan kembali ke zat bendanya. Paham Ini pendapat beliau ya. Nah, barakallahu fik memang seperti ini, secara globalnya seperti ini, kembali ke jenis dan juga macamnya, bukan kembali apa? zat Naam barakallahu fikum barangnya wa dzalika li an yakuna al-insan muwafiqan lil 'adah fil libasihi wa hiyatihi. Yaitu dengan catatan seseorang itu hendaknya mencocoki tradisi dalam berpakaian dan juga naam bentuk cara berpakaiannya. Nah, ini diambil orang-orang Hizbiyyin. Eh, kata mereka jubah itu termasuk pakaian syuhrah, pakaian yang membawa orang naam merasa kaya, sombong atau misalnya semisalnya kita katakan enggak benar. Paham ya? Enggak benar ya, karena pakaian yang Rasul cintai di antaranya kan Nah, komis itu kalau di Arab sana bukan komis kemeja pendek itu bukan, komis itu ya jubah gitu loh. Paham ya panjang. Kalau antum sana ya akhi ana urid asari komis. Enggak ada komis namun dikasih kemeja pendek itu. Komis sana jubah panjang, panjang itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tradisi sini, kalau tradisi tersebut nah barakallahu fikum berpakaian tersebut justru akan menyerupai orang-orang yang ahlul ma'asi yang semisalnya kita hindari. Akhirnya kan orang-orang dengan dalil ini pakai batik itu loh. anak pernah dengar kabar itu ya. Jadi ustadznya ngajar pakai batik dia. Beralasan dengan fatwa Syekh Utsaimin kita ngikutin adat tradisi kalau masalah pakaian. Kita katakan na'am selama apa? Selama pakaian tersebut syar'i gitu loh. Paham ya? Kalau pakaian enggak syar'i kita ngikutin adatnya keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wala alam itu pernah lihat atau enggak? anak pernah ditunjukkan itu, Mau ditunjukkan nah barakallahu fikum beberapa uh, ustadz itu maksudnya itu dulunya ya bagus pakainya berjubah, masya Allah. Tapi karena ketemu fatwa ini, diantaranya fatwa itu Ibnu Saimin masalah berpakaian itu tradisi itu, akhirnya boleh pakai batik. mamnya. Sebenarnya nggak ada larangan, nggak ada larangan memang. Akhirnya kan ujung-ujungnya jubah juga batik, kemudian peci juga batik, semuanya serba batik itu. Allah musta'an. Nah, kita lihat sini. Li'annahu law khalafa al-'adah sara libasuhu syuhrah, ya kan? Dikarenakan kalau menyelisih tradisi, berarti pakaian syuhrah. Pakaian jubah ini kalau di awam orang awam, menurut mereka syuhrah. Menurut orang-orang hizbiyin ya maksudnya ya apa ya? Orang hizbiyun memandang kita ini pakaian syuhrah, pakai jubah. Kalian tuh pakai pakaian syuhrah. Lah kenapa? Menyelisih adat. Adat sini tuh kalau pakaian tuh pakaiannya apa? Gamisnya gamisnya dari batik, pecinya diganti belangkon. Wah. Pecinya dari belangkon apa tidak? Oh belangkon atau? Eh, wah. Eh ganti belangkon kan tradisi seperti itu. Paham ya? Kemudian sirwalnya, sirwalnya pun juga batik. Akhirnya ngikutin semua tradisi. Kan kan gitu. Kalau kita pakai jubah seperti ini di lingkungan awam, kira-kira asing enggak menurut mereka? Menurut mereka asing. Nah, kata mereka syuhrah. Paham paham antum? antum? Paham insyaallah? Ayo, perhatikan baik Kata mereka pakai syuhrah, kita kata enggak benar. Sekarang itu orang awam, orang awam. Antum saksikan enggak percaya. Orang awam yang sekarang mereka kan pecah. Orang bisa dikatakan Nahdlatul Ulama itu NU kan pecah. Ada NU garis lurus karena GL, ada yang NU 6 Islam Nusantara. Gitu ya, nampaknya ya. Nanti yang garis lurus ini ngakunya aswaja. Antum lihat para aswaja sekarang berjubah, berjubah walaupun isbal. Berjubah, akhwatnya bercadar warna-warni. Paham ya? Motifnya Masya Allah banyak motifnya itu ya. Kemudian apa? Ikhwahnya tadi itu berjubah. Itu sekarang di mata orang awam sudah enggak apa? Sudah bukan perkara asing lagi berjubah itu. Namanya. Nah, nah orang-orang yang mereka justru apa? Justru mengaku ahlu sunnah ini yang kita sayangkan. Yang para dai yang mungkin muncul di YouTube, TV atau yang semisalnya itu malah pakaiannya geberannya pakai jubah itu, ngikutin adat tradisi katanya. Sekarang orang-orang awam yang sudah mulai tumbuh aja dalam artian yang mereka istilahnya nah barakallahu fi mengatasnamakan aswaja itu makanya berjubah kebanyakan. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya pakaian yang justru itu Rasulullah memakainya jangan dibilang syuhrah gitu loh. Paham ya? Nah, oleh karena itu para ulama telah menyebutkan kemarin dalam bacaan kita terhadap kitab libas, sudah kita lewati dulu ya, dalam kitab Taisiratul Fiqhiyah itu, kitab libas pakaian syuhrah itu seperti apa contohnya? Sutra. Paham ya? Pakaian terbuat dari sutra syuhrah itu jelas karena harganya mahal sutra enggak sembarangan. Paham ya? Mahal harganya. Wa qad Nabi sallallahu alaihi wasallam an syuhrah. Dan sungguh Rasulullah telah melarang pakaian syuhrah. Lah haramain mana? Syuhrah enggak haramain? Hah? Eh? Syuhrah enggak haramain? Harganya mahal loh. 250 enggak sembarangan loh. Pakaian syuhrah bukan? Alhamdulillah. Haramain. Jubah haramain loh. Syuhrah bukan? Hah? Eh? Antum Isa? Bukan, itu harga normal 250 itu. Paham ya? Antum kalau ke Yaman sana Ya sekitar itu harganya. Mungkin kalau di sini kelihatan mahal karena pakai ongkir misalkan. Seperti itu ya. Jadi perlu perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita nah barakallahu fiikum akhirnya melepaskan melepaskan pakaian jubah, eh, gamis kemudian nih di kampung kita pakai batik misalkan. Celananya cingkrang tapi celana cingkrang tapi apa? Celana gaul misalkan pakai sarung jangan. Namanya Allah musta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit lagi. Li'annana in lam natayaqqan fa innahu yaghlib 'ala dhannina anna an-nas law kanu yalbasuna fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma nalbasuhu al-yawm lakana dhalika huwa libasun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kita jika tidak yakin maka fa innahu yaghlib 'ala dhannina maka dugaan kuat kita anna an-nas bahwasanya manusia law kanu yalbasun kalau dahulu mereka itu memakai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaian yang sekarang kita pakai hari ini, lakana adalah huwa libasun nabi. Niscaya itulah pakaian Nabi SAW. Nah inilah yang kita contoh gitu loh. Yang kita contoh pakaian Rasulullah SAW. Cuman beliau sebutkan dalam hadis itu kan sukanya warnanya apa? Putih. Paham ya? Bukan berarti wajib. Kalau kita misalkan mau berwarna putih ya bagus abdol. Cuman kadang kita kan mungkin nyucinya malas ya enggak. Putih cepat kotor. Wa itu pakaian yang paling bagus. Yang Rasulullah sukai warnanya warna warna putih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum insyaallah Abdul Aziz? Eh, na'am. Alhamdulillah mafhum. Pakaian warna apa tadi yang sekarang semua? Warna putih. Na'am. Hadzal qismu alladhi huwa al-'adi hal yata'allaq bihi hukmun min haythu sifatihi aw la yata'allaq bihi. Pembagian ini yang dikatakan perbuatan yang sifatnya tradisi atau adat, kebiasaan, apakah ada keterkaitan eh, dengan hukum? Ditinjau sifatnya atau tidak punya keterkaitan? Naqul na'am. Jawabannya iya. Ya ta'alak bihi hukmun, ada keterkaitan dengan hukum. Fama salah sebagai contoh, ini sebagai contoh perhatikan, annal insana idza bisa yabda bi idkhalil yumna. Masyaallah. Kalau orang berpakaian, dia memulainya dengan apa? Memasukkan dengan tangan kanannya. Kanan dulu, baru kiri. Kamu belum? Pakai sandal kanan dulu baru kiri. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat. Wa idza khala'a yabda bi ikhradil yusra. Kalau dia melepas, dia memulai dengan mengeluarkan tangan kirinya terlebih dahulu. Li'annal yumna laha haqqul ikram fa nuqaddimuha fil lubsi wa nuakhiruha fil khal'i. Artinya apa? Dikarenakan kanan itu punya hak untuk dimuliakan. Akhirnya kita dahulukan ketika memakai pakai pakaian maksudnya dan kita akhirkan ketika melepas. Li'annal libasa kiswatun wa karamatun wa ijlalun lisyai. Karena yang namanya pakaian itu kiswah apa? Kiswah penutup pakaian Paham ya? Karamah ada kemuliaan di situ, ijlal syai' dan juga penghormatan terhadap sesuatu. Falidzalika kanatul yumna aula ma tulbas wa akhir ma tukhraj. Artinya apa? oleh karena itu maka yang kanan itu lebih pantas lebih pertama kali untuk di nah ketika dipakai dan akhir kali ketika apa? Ketika dilepas. Paham maksudnya ini ya? Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an pembahasan penting sekarang ini yang terakhir kita baca sekarang ini mengenai isbal yang kita baca sekalian ya karena faedahnya bagus sekali masalah isbal ini. Amma idza kanatil 'adah muharramatan fala yajuzu muwafaqatuha. Ini. Kalau tradisi itu haram, enggak boleh kita mencocokinya. Ingat-ingat, tradisi atau adat kalau haram, enggak boleh kita mencocokinya. Nah, perhatikan baik-baik, enggak boleh kita mencocokinya. Ini faedahnya penting sekali. Falau i'tadan nas masalan an yalbasu siyaban Ya yajurrunaha zilu yungzilunaha ila asfal minal Masya Allah. ini penting ini ya perhatikan baik masalah isbal ini kalau sekarang manusia sudah terbiasa iqtada sudah membiasakan terbiasa eh, mereka berpakaian pakaian tapi mereka menjulurkan pakaiannya atau menurunkan pakaian sampai di bawah mata kaki atau masuk kampung kampung mengatakan kalau tradisi sini Mas, tradisi sini di kampung ini kalau pakai pakaian itu sampai bawah mata kaki. Nah, tradisi itu boleh nggak tuh ikutin itu loh? Kita lihat. Sawan kana al izaron au sarawil au maslahan au kamisan. Masya Allah. Baik yang dipakai tersebut sarung atau celana atau nah, barakallahu fikum semacam apa semacam jubah tapi kayak jaket itu ya. au kamisan atau jubah Fa inna hadil adah muharramatun. Maka tradisi ini kebiasaan seperti haram. Kebiasaan seperti ini hukumnya apa? Alhamdulillah haram. Wala yajuzu lil insan an yutabi' an-nas fiha. Enggak boleh orang itu mengikuti manusia pada tradisi tersebut. Bal hiya min kaba'ir dzunub bahkan itu termasuk perbuatan dosa-dosa besar. Li'annaha rutibat 'alaihi 'uqubatun khassatun. Dikarenakan di balik perbuatan tersebut, eh, telah apa? Di balik perbuatan tersebut ada hukuman khusus. Perbuatan apa? Menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Mahum sholat nih, Eh, mahum sholat ni? Abdullah? Mahum? Esen? Eh, kita lihat. Apa hukumannya? fa'inkana khuyala fa an la Ngeri. Kalau dia manjangkan dalam, dalam keadaan sombong, hukumannya Allah Taala enggak ada bicara. Allah Taala nggak ngajak bicara kalau memanjangkannya dalam keadaan sombong. Nah, dalam keadaan sombong. Wala yang dur ilaihi yaumil qiyamah dan Allah Taala nggak akan melihatnya. Ini kalau memanjangkannya dalam keadaan apa? Sombong. Nah, kalau nggak sombong bagaimana Ustaz? Tunggu dulu. Kalau nggak sombong ada ancamannya lebih parah juga. Paham ya? Secara umum ada ancaman yang enggak sombong, yang sombong juga ada ancamannya tambahan. Paham apa yang sombong tadi ancamannya? Allah Taala tidak ngajak bicara, tidak melihatnya hari kiamat kelak. Wala dan Allah Taala tidak memberikan rekomendasi, tidak mensucikan dia. Walahu adabun alim dan mendapatkan adab yang pedih. Ini kalau sombong. Nah, sekarang kalau nggak sombong bagaimana? Wa inka nani li ghairil Adapun jika orang tersebut tidak sombong, fa innahu yu'adzab bi kodril mukhalafah. Dia pun akan diadab sesuai dengan kadar penyelisihannya. Ai majawazal haddul mubah yaitu sesuatu yang melampaui atau melewati batasan yang diperbolehkan. Maksudnya ya, nah sesuai dengan kadarnya dia akan diadab. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'abaini minal izari fa finnar." Umum enggak ini? Umum. Semua yang berada di bawah mata kaki berupa sarung, pakaian, jubah atau yang semisalnya masuk bagian api neraka. Umum enggak ini? Umum sombong atau enggak sombong kena ancaman ini. Kalau sombong tambah ancamannya. Apa tadi? Enggak diajak bicara, enggak dilihat, enggak Allah taala rekomendasi. Enggak dikasih rekomendasi, enggak disucikan oleh Allah taala. Paham ya? Itu kalau sombong. Nah, kita lihat. Wa bihadza na'rif annahu la yajuzu an nukhassis hadzal 'am. Dengan penjelasan ini kita tahu bahwasanya enggak boleh kita mengkhususkan dalil yang umum ini. Ma asfala minal ka'bayni minal izdari fa nar. Ini perhatikan cara berdalilkan ya. Biasanya orang awam begitu. Kan itu kan larangannya kalau sombong Ustaz. Kalau nggak sombong nggak masalah ini. Umum ini lihat halil umum ini. Kita nggak boleh mengkhususkan dalil yang umum. Mana yang umum? Ma asfala minal ka'baini minal izari benar. Semua yang di bawah mata kaki berupa sarung atau yang semisalnya masuk dalam api neraka. Di hadis man jarra thawbahu khuyala. Ayo, jangan tabrakkan. Jangan dikhususkan yang umum tadi dengan hadis manjar jarra thawbahu khuyala. Barang siapa yang manjangkan pakaiannya dalam keadaan sombong. Kalau dalam keadaan sombong, di samping dia masuk neraka ada tambahan apa tadi? Enggak dilihat, enggak diajak bicara. Tambah parah gitu istilahnya. Wa la sababain wa ikhtilaful uqubatain. Yang demikian itu dikarenakan perbedaan dua sebab dan perbedaan dua hukuman. Fa uqubatu man jara sawbu khuyala ashad li anna uqubatahu anna Allah la yanzur ilaihi yaumil qiyamah wa la yukallimuhu wa la yuzakkihi wa lahu Allah musta'an. Hukuman bagi orang yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong lebih parah hukumannya. Kenapa? Karena hukumannya Allah Taala tidak akan melihatnya hari kiamat kelak dan tidak ngajak bicara dia dan Allah Taala tidak mensucikan dia dan dia mendapatkan adab yang penting. Wa uqubatu man nazzala sawban 'anil ka'bain dunal khuyala an yu'adzab biqadri ma fihi minal mukhalafah faqat. Allah musta'an. Dan hukuman bagi orang yang menurunkan pakaian sampai di bawah mata kaki tanpa sombong itu pun diadab sesuai dengan kadar penyelisiannya. Falau khassasna ahadahuma bil akhar lazima takdziba lazima takdzibu ahadil khabarain. Penting ini Kalau kita berani mengkhususkan salah satu dua dalil tersebut dengan yang lainnya, berarti mengharuskan kita mendustakan salah satu dua dalil atau dua kabar, dua hadis maksudnya. Kita dustakan berarti kalau kita mengkhususkan. Wa dzalika likhtilafil 'uqubatan karena perbedaan hukuman tadi itu. Li'annana sanaqul karena kita akan mengatakan innal fi'la wahid, perbuatannya satu. Apa perbuatan satu? Memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Hukumannya beda enggak? Beda. Sombong atau tidak dia? Kalau sombong parah apa parahnya? Allah Taala enggak melihat, enggak ada bicara, enggak disucikan, dia dapat adab yang pedih. Kalau enggak sombong, masuk bagian api neraka, gitu loh. Nah, kita lihat lagi fa marrah yu'aqab alaihi bi annahu finnar. Maka eh, yang pertama ya, dia akan dihukum. Nah, barakallahu fiikum bahwasanya dia termasuk bagian dari api neraka. Wa marrah dan nah barakallahu fiikum yang satunya bi annahu la yukallimullah sahibah. Allah Taala tidak mengajak bicara pelakunya. Wala yang ilaihi dan Allah Taala tidak akan melihatnya. Wala zakkihi lahu adabun alim dan Allah Taala tidak mensucikannya dan dia mendapatkan adab yang pedih. Wa hadza tanaqut. Ini kontradiksi katanya. Fahada amalun lahu. Fahada amalun ini perbuatan dia fahada amalun nah ini perbuatan dia, uqubatuhu al-khalisah, hukumannya uqubatuhu al khalisah hukumannya khusus. Wa hadha amalun dan yang kedua ini juga amalan dia. Uqubatuhu al khalisah hukumannya khusus. Wal jazaa' bihasabil amal. Sedangkan balasan tergantung dengan jenis amalannya. Al-jazaa'u min jinsi al-amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Faham maksudnya ini ya? Insyaallah paham rinciannya ini. Jadi nanti antum jangan gagal paham ya eh, di debat orang bingung wah iya ya. Kalau sombong baru dapat ancaman, kalau enggak sombong enggak dapat ancaman kita katakan. Kalau enggak sombong ada dalil yang umum. Kalau sombong ada dalil yang khusus, Serangnya gitu. Paham belum? Yang sombong balasannya parah, yang tidak sombong pun masuk dalam balasan yang umum. Mana itu. Nah, jadi enggak bisa dikhususkan. Yang terakhir, wa kadzalika law i'tada an-nas an yalbas ar-rijal siyab al-harir, fa inna hadil al-'adah muharramatun wa la insan an yad an yatba an-nas fiha. Seperti itu pula, kalau manusia sudah terbiasa memakai seorang lelaki memakai pakaian harim sutra, lelaki ya kalau perempuan boleh ya. Nah, maka sesungguhnya tradisi ini haram. Enggak boleh seseorang itu mengikuti manusia dalam tradisi tersebut. Ikutilah dalil. 6. Idan jika demikian, ma'tadahun nas wa huwa minal umur al-mubahah, fa inna sunnata an yatba' al-insan fihi al-'adah. Jika demikian, kesimpulannya seluruh perkara yang manusia itu mengerjakannya karena adat atau tradisi, dan itu termasuk perkara yang diperbolehkan, maka itu adalah sunnah. Jadi mengikuti tradisi setempat selama tidak berseberangan dengan dalil. Antum lewat nyapa. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Mari Pak. Assalamualaikum. Kaif haluk anta khair? Allah barik fik, Allah ihfaduk, Allah yu'in, Allah ta'alaik misalkan. Paham ya? Washalak ya akhi, washalak ya khubrah misalkan. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu nyapa. Tradisi orang itu nyapa, gitu. paham ya? Jangan lewat merenggut aja jangan. Oh ya? Itu kalau kita di kampung seperti itu. Orang nilai akhlak kita, adab kita. Wah, ini orang enggak punya sopan santun. Anak pondokan teman lewat merengut, naik motor belayar, kenapa sih blombong misalkan. Ah, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, hati-hati ya, apabila Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum fanibasur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-imamah wal izar. Nah, barakallahu fiik. Maka pakaian Rasulullah SAW itu adalah sorban dan juga sarung merida dan selendang. Kalau antum pakai selendang masalah. Selendang itu biasanya orang Yaman. Selendangnya bukan selendang untuk gendong anak kecil bukan. Yang kayak shawl itu loh ya, panjang itu biasanya untuk musim dingin. kan, rida. Itu Yaman aruf itu ya. Nah, bukan selendang-selendang yang dipakai untuk gendong-gendong anak kecil itu bukan. Ya, namanya shawl itu selendangnya bagus. Biasanya musim dingin dipakai untuk menutup bagian leher. Soal di Yaman sana di Arab sana Ya Arab Saudi sama Yaman mirip ya itu dinginnya dingin sangat itu loh. Jadi kalau antum misalkan punya selimut dua pun masih tembus itu loh kalau panas musim dingin. Paham ya? Kalau nggak percaya buktikan aja nanti kalau ke sana. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Percaya enggak antum? Percaya karena anda pernah rasakan itu loh. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Kata beliau, karena ala stabil adah. Nah, saat itu Rasulullah ketika menggunakannya itu dalam bentuk adat tradisi. Ini pasal sorban, para ulama telah menyebutkan apakah sunnah atau adatnya orang Arab kita katakan surban itu tajul Arab, mahkotanya orang Arab. Tradisinya adatnya orang Arab. Hampir semua orang Arab kalau di sana itu jarang sekali pakai peci, surban. Nah, dia dapat pahala atau tidak tergantung niatnya. Kalau niatnya ta'asi, kata Syekh Muhammad bin Hizam wafaqahullah, kalau dia muta'asian dalam rangka mencontoh Rasulullah, yuk dapat pahala. Tapi kalau dia cuma pakai gitu aja, tradisi, dia nggak dapat pahala. Karena tingkatannya gak, sampai, sampai sunnah ya, tergantung niatnya. Kalau dia muta'asian, baru sunnah mutaasiyan itu dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW. Faham maksudnya ini? Nah, kita lihat sini. Fala yakunu matluban bi'ainihi maka setelah datnya enggak diperintahkan. Pakailah sorban kalian enggak ada. Paham ya? Jadi sorban itu tajul Arab, mahkotanya orang Arab. Eh, tradisi pakaian orang Arab seperti itu. Nah, baru kalau kalau antum makanya meniatkan taasi mencontoh Rasulullah yujar pahala. Wa inna yakunu matluban bi jinsih. Namun dia nah barakallahu fikum diperintahkan atau di minta atau melakukannya itu dengan jenisnya. Jenisnya kenapa? Wal matlub huwa muwafaqatu ma tadahun nas. Yang diinginkan itu, yang dituntut adalah bagaimana mencocoknya apa yang manusia itu sudah menjadikan itu tradisi atau kebiasaan. Selama tidak berseberangan dengan apa? Syariat. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.